Masih sahur bareng Republik Mimpi dan kita membicarakan tentang puasa dan kepedulian sosial. Kami menunggu partisipasi pemirsa di 58304050 dan saat ini bersama kita sudah hadir Ustadz Fikri Torik yang akan juga membahas masalah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ustaz? Baik. Alhamdulillah khair wal Iya, bagaimana Ustaz masalah puasa dan kepedulian sosial ini Ustaz? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kita sangat bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad <coughs> sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad adalah diberikannya bulan Ramadan kepada umatnya. Bulan Ramadan penuh dengan pendidikan, penuh dengan hikmah dan itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan adanya puasa di Ramadan ini Allah ingin membentuk jati diri kita la'allakum tattaqun. Saya Pak Gusmur, bukan begitu Pak Gusmur? Betul, Pak. Pak Wapres? That's right, brother. Wah. Kita semua ini Allah ingin bentuk jati diri kita biar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam bulan puasa ini Allah berikan kelaparan kepada kita untuk merasakan hmm. penderitaan orang-orang yang tidak punya. Dengannya insya Allah kita bisa semakin sadar supaya kita punya perhatian dengan orang-orang miskin dan fakir. Insya Allah. Ini ya. apa yang bisa kita lakukan Ustaz agar kita tidak terjebak pada kesalahan formal semata? Maksudnya adalah hanya sekedar puasa karena memang saatnya puasa, ya seperti itu. Iya, kita harus memahami. Di sini kita harus memahami bahwa sedekah dengan fakir miskin itu sebenarnya kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Salah satunya kalau kita tidak punya kepedulian kepada mereka, maka kita akan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدوع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Di antaranya adalah orang yang zalim kepada anak yatim dan tidak memiliki kepedulian kepada orang miskin. Kalau kita tahu ini, maka kita akan takut kepada Allah. Jadi bukan hanya di Ramadan saja, di luar Ramadan kita akan senantiasa bersedekah insya Allah. Ini saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Iya. dalam konteks uh, kepedulian sosial ini uh, apa yang bisa kita ambil uh, contoh pemimpin-pemimpin kita zaman dulu gitu. Masya Allah. Berarti Pak Wapres ini kayaknya akan semakin memperhatikan rakyat miskin dan fakir. Insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan hanya Bapak Wapres. Bapak Presiden kita dan seluruh pejabat insya Allah punya perhatian dengan orang yang tidak punya. Amin. Amin. Karena memang benar Pak Wapres. Dulu ada sejarah. Seorang sahabat Nabi SAW bernama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wardah. Sayyidina Umar kita kenal, pemimpin sejati umat Islam yang hidup di saat itu menjabat sebagai pimpinan setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bayangkan, adakah pemimpin seperti Sayyidina Umar yang setiap malam menggendong barangnya Pak Wapres? menggendong barang-barang yang dibagikan kepada fakir miskin dari sembako, dia gendong sendiri di punggungnya. Subhanallah. Sekali waktu dia datang kepada orang fakir, agak telat sedikit. Hmm. Jadi pada saat agak telat sedikit, orang fakir ini marah-marah. Orang fakir ini nggak tahu kalau ini Sayyidina Umar. Hmm. Dan kita tahan dulu ceritanya biar agak seru nih Ustaz ya. Kita terima dulu penelpon berikut nih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ibu? Di mana? Uh, saya belum ibu-ibu, nama saya Agnes. Oh iya, maaf. Maaf, Bu. <laughs> Ternyata Ibu belum ibu-ibu. <laughs> Iya, -ibu. silakan, Mbak. Oh ya, uh, saya Agnes dari Depok. Ya. Ini saya mau tanya ke Pak Wapres ya. Iya. Uh, Pak, saya itu kan sama teman saya tuh hobinya ngegosip ya. Hmm. Biasanya kalau misalnya sahur sama buka, kita manfaatin waktu tuh buat gosip. Ah kan udah nggak puasa. Itu cara untuk meredamnya itu gimana menurut Pak Wapres sama <laughs> menurut Gus Pur? <laughs> Emang Ustadz uh, Pak Wapres ini terkenal dengan tips-tipsnya yang sangat iya. mujarab sekali. Tapi ini sebelum Pak Wapres menjawab, kita lanjutkan lagi cerita Ustadz tadi itu. Uh, <laughs> ternyata orang ini tidak tahu bahwa itu adalah Sayyidina Umar. Jadi orang fakir tadi tidak tahu kalau ini Sayyidina Umar yang yeah. setiap malam menggendong barang-barang yeah. yang dibagikan kepada fakir miskin. Yeah. Ketika itu orang fakir ini marah-marah. Yeah. Masuk kamu. Dia masuk ke dalam. Hmm. Lihat anak-anak saya. Dia kelaparan karena selama ini kau tidak membawakan makanan. Dan lihat ini panci saya. Pas dibuka pancinya isinya apa? Isinya batu yang sedang dimasak. Membohongi anak anak Hmm. Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar memeluk orang miskin itu dan mengatakan mohon maaf, mohon maaf. Saya agak telat sedikit, ini kesalahan saya, saya mohon dibukakan pintu yang maaf sebesar-besarnya. Kemudian subhanallah, besok harinya si ibu ditanya oleh tetangganya, tadi malam marah-marah sama siapa? Nggak tahu sama pesuruh. Bukan, itu bukan pesuruh. Itu presiden kita, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Adakah wapres yang seperti itu? Insya Allah kemudian hari. Baik. Amin. Ya Rabbah. Ya. Baiklah, pemirsa nanti kita lanjutkan lagi perbincangan menarik kita ini dan kami masih menunggu partisipasi Anda di 5830 Tetaplah sahur bareng. Ya, Baik, eh, Ustadz kembali ke soal kita bicara tentang kepedulian sosial ya dan selama puasa ini kita melatihnya apalagi di kota-kota besar itu kadang-kadang kan ada orang yang rumahnya besar sendiri tetangga-tetangganya itu sulit padahal agama menganjurkan yang kita bantu itu adalah tetangga yang terdekat orang yang terdekat terlebih dahulu nah gimana nih kita membangkitkan kembali kepedulian sosial kita terutama di kota-kota besar ini Ustaz Allahu Akbar tadi saya katakan betapa pentingnya bersedekah hmm. karena sedekah itu kembali kepada diri kita sendiri salah satunya kalau ekonomi di negara kita ingin lebih baik, tiada lain. Perhatikan rakyat miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah bersabda, Mana malun min sadaqah. Harta tidak berkurang dengan sadaqah. Bal yazdad, bal yazdad. Akan tetapi bertambah dan bertambah. Lebih-lebih di dalam bersedekah yang harus kita utamakan adalah pertama, orang-orang yang terdekat, famili hubungan dengan kita. Kedua, tetangga-tetangga kita. Baik dia seorang muslim maupun non-muslim. Kita harus membantu tetangga-tetangga kita. Di mana membantu tetangga itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul berkata, saya hampir-hampir takut tetangga itu mewariskan warisan saya saking banyaknya perintah dari Allah untuk memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya. Satu lagi, yang kita lebih khawatirkan nanti di yaumul kiamah Allah akan bertanya kepada kita. Wahai hambaku, ketika aku lapar, kenapa engkau tidak memberikan aku makan? Hamba ini bertanya sama Allah, bagaimana mungkin kau lapar ya Allah? Kalau Pak Wapres bisa lapar enggak? Ya, ya lapar manusia. Kan? ya kalau Pak Wapres masih bisa lapar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala lapar di mana? Dia tanya, "Ya Allah, bagaimana kau bisa lapar?" Katanya Allah Subhanahu wa taala, di saat ada orang miskin yang kelaparan, di situ ada rahmatku. Jika kau tidak memberikan makanan kepada mereka, sama saja kau tidak peduli dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nih, menarik juga nih Pak Wapres pernah cerita sama saya Pak Ustadz. Dulu waktu mudanya, waktu kuliah itu Pak Wapres kalau ada pengamen dikasih, kalau ada pengemis dikasih gitu. Dikasih lewat Pak. Oh, Masya Allah. <laughs> Betul Pak Bapak. intinya intinya begini dalam ayat suci Al-Qur'an, fa ammasaila fala tanhar. Hmm. Kalau ada orang-orang yang minta-minta sama kita, kita jangan amukin. Hmm. Kalau kita mau kasih alhamdulillah, nggak kasih minimal dengan senyum dan assalamualaikum. Hmm. Oleh karenanya sedekah yang penting ikhlas. ikhlas. Daripada Pak Wapres menyumbang rakyat jelata itu dengan duit satu juta tidak ikhlas, mendingan 100 juta ikhlas Pak Wapres, betul nggak? bawa juga iya. kejadian itu Pak Ustadz. Iya. Ada pengamen. Uh. Kata Pak Ustadz, kalau nggak ada uang dikasih senyum. Iya. Saya senyum. Uh. Terus? Masih nyanyi terus. <laughs> terus? Senyum lagi, masih nyanyi Pak Ustadz. Saya senyum lagi, pintu dibanting sama dia Pak Ustadz. <laughs> Oke, baiklah Pak Wapres. Pak Ustadz, menarik sekali apa yang kita perbincangan pagi hari ini. Dan sayang waktu juga yang membatasi kita. Dan pemirsa, kita ketemu lagi besok pada waktu yang sama, pukul 4 lewat 5 menit dalam acara Sahur Bareng. okay, iya. okay.